Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kian lama kita sudah libur kemudian Nah, barakallahu fikum berlalu. Namun kita akan lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat berkaitan masalah usul fikih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Karena Nadmil Waraqat itu adalah nama yang mengarang pantun tersebut adalah Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih. Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih Adapun warakatnya sendiri itu miliknya Al Imam Al Juwaini. Imam Al Juwaini Abdul Ma'ali Imamul Haramain. Paham ya? Imamul Haramain. Jadi nanti antum jangan keliru. Kalau warakatnya sendiri warakat itu na'am barakallahu fikum adalah miliknya siapa tadi? Al Imam Al Juwaini Imamul Haramain Abdul Ma'ali rahmatullah alaih. Kemudian dibikin pantun oleh siapa tadi? Al Imam Al Amriti. Nah, pantunnya dikenal dengan Nadmul Warakat. Akhirnya disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Setelah kita menyelesaikan kitab Al-Usul min Ilmi Usul, nah beserta penjelasan singkatnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekarang kita memasuki kitab yang berikutnya yaitu Syarah Nadbil Waraqat. Sekarang kita sudah memasuki pantun atau puisi yang ke-30. Sekarang kita akan masuki pantun atau puisi yang ke-30. Nah, Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Nah, yang sahih bukan Imriti tapi Amriti ya. Ayatnya di fathah itu ya. Naam. Wa dhannu tazwizul imri'in na'am. Wa dhannu tazwizum ri'in amrayni muradhihan ahadil amrayni. Farradhihul madhkuru dhannan yusma wa taraful marjuhu yusma wahma. Wa syakku tahrirun bila rujhani liwahidin haythu stawal amrani. Sekarang kita akan bahas masalah tiga perkara yang perlu diperhatikan, yaitu adzan sama al-wahm sama asyak. As karena tingkatan idrak sudah disebutkan para ulama, idrak itu ada beberapa tingkatan. Pertama al-ilm. Paham ya? Kedua apa? Al-jahl. Paham ya? Ketiga adzan. Keempat al-wahm, kelima asyak. Ini masalah idrak, pengetahuan. Adapun al-ilmu sudah kita lewati pengertiannya idrakus syai' ala alaihi idrakan jaziman. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Nah itu dihafal itu. Pengertian-pengertian itu penting sekali. Mau di ilmu apa saja nahwu juga dihafal pengertiannya, masalah mustalah juga dihafal pengertiannya, usul pun dihafal pengertiannya karena fungsinya itu menjelaskan. Jadi ilmu itu barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lewati, ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dengan pengetahuan yang pasti itu namanya ilmu. Bukan ragu, bukan sangkaan, Bukan kekeliruan, yakin. Satu tambah satu berapa? Dua, yakin. Itu namanya apa? Ilmu. Tapi kalau dia misalnya masih mengatakan satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga. Nah itu namanya waham. Waham itu prasangka, perkiraan, tapi kemungkinan kelirunya besar. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau nggak salah itu tiga. Nah itu apa namanya? Waham. Waham itu sangkaan tapi apa? Perkiraan Nah, kelirunya lebih besar itu loh. Tapi kalau perkiraan benar lebih besar nih don. Contohnya satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Belum yakin ya. Kalau salah dua, tapi kan benar dua. Itu namanya don. Kalau ragu, nah, lain lagi ragu. Kalau ragu misalkan satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau enggak dua tiga. Ragu antara dua tiga. Nah, ini namanya syak namanya. Paham ya? Kalau jahal bagaimana? Jahal ada dua. Jahal apa? Jahal basit sama jahal Murokab, Jahal basi itu jahal yang sifatnya wajar. Anak kecil tanya satu sama satu berapa? Enggak tahu. Itu wajar anak kecil. Ini orang besar ini. Satu tambah satu satu tambah satu itu empat. Oh, gayanya gitu. Itu namanya jahal murokab, Jahal murokab. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu usul ini pentingnya memang barakallahu fikum alhamdulillah ada keterkaitannya dengan nahwu dan juga bahasa Arab. Jadi kalau kuat ilmu nahwunya atau bahasa Arabnya, Allah mudah dalam mempelajari ilmu usul. Tapi kalau bahasa Arab ini masih belum kuat itu biasanya agak bingung dikit. Karena dalam masalah usul nanti kan bahasa apa? Lafat-lafat yang umum. Nah, padahal itu nanti lafat-lafatnya kembali ke nahwu lagi. Eh, seperti man syartiyah atau seperti istimewa mausul kembali ke mana? Nahwu kan? Lalu enggak punya gambaran nahwu sama sekali ya bingung. Nah, gitu, nah. Oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Nah. Kita lihat penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih al Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih setelah beliau selesai menjelaskan masalah apa? Naam al-ilmu, kemudian al-jahlu, nam sekarang beliau menjelaskan adzan sama al-waham sama syak. Bedakannya al-waham dengan waham itu lain. Wahmun dengan wahamun itu lain. Kalau wahmun itu prasangka atau dugaan atau sangkaan tapi kemungkinan kelirunya lebih besar. Itu namanya wahmun. Eh? Disukuni al-ha wahmun seperti ini. Biar nanti enggak keliru ya. Paham ya? Ini apa? Ini lawan daripada don. Kalau don itu sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan benarnya lebih besar, itu don namanya. Kamu belum bedanya? Kalau waham ini sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan kelirunya lebih besar. Paham ya? Jogja itu mana sih? Jogja itu dekat Ngawi sana kalau salah itu. Jogja itu dekat Ngawi katanya kalau nggak salah. Kemungkinan kelirunya besar atau sedikit? Namanya apa berarti? Waham. Nah, kalau waham lain lagi. Wahamun lain lagi. Wahamun artinya adalah ghalatun. Ingatnya timbangannya ghalatun wahamun. Jadi kalau haknya di fathah artinya ghalat, artinya keliru artinya. Artinya waham itu keliru maksudnya. Paham belum? Paham maksudnya? Jadi wahamun ghalatun maknanya. Kalau wahamun tadi itu. Padahal sama-sama tulisannya kan? Eh mana? Beda bacaannya, artinya pun beda. Terkadang seperti itu perlu diperhatikan ya. Hmm, karena makanya terkadang seperti itu tulisannya sama, tapi karena nggak ada harokatnya, ini bagaimana mufrad atau Seperti asadun sama usudun. Harokatnya beda tapi apa? Maknanya juga beda kan? Tapi hurufnya sama. Oleh karena itu siyak itu penting. Siyak itu mengetahui siyak atau konteks kalimat itu penting. Nah, jadi wahamun sama wahamun sudah lain. Nah, yang akan kita bahas ini yang wahamun atau yang wahamun? Wahamun. Apa maksudnya ya? Paham belum? Enam. Ya, Kita lihat sini. Dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma yuqabilul ilm. Mu'allif menyebutkan di sini perkara-perkara yang ada di hadapan al-ilm. Ilmu sudah jelas, yakin, paham ya? Karena yang meyakin itu apa? Yakin itu kan istilahnya apa? Nah, barakallahu muncul karena adanya ilmu. Apa kaidahnya kemarin? al ilma bidayatul yaqin, kama anal jahla itu syak itu kaidahnya. Ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena ada ilmu. Sedangkan kebodohan apa? itu syak, permulaan daripada keraguan. Orang ragu karena bodoh. Oh, ini bagaimana ya? Ke kanan atau ke kiri? Ini bagaimana? Eh, sunnah atau bid'ah misalkan. Karena dia bodoh. Coba kalau dia berilmu, yakin. Kaidahnya apa kaidahnya? Al-ilmu bidayatul yakin. Kama anna syakka kama anna al-jahla itu syak. Tahu itu ya? Itu sudah kaidah dalam artian disebutkan para ulama, nah barakallahu fikum maknanya tadi itu. Bahwasanya ilmu itu permulaan daripada keyakinan. Jadi orang itu yakin karena ada ilmu. Kemudian kebodohan itu permulaan daripada apa? Nah, keraguan. Karena orang ragu seringnya karena bodoh tidak tahu ilmunya. mau salah ya? Nah, karena ilmu sendiri maknanya macam-macam cuman nah barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menurut ahli usul. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman itu menurut ahli usul. Wa illa ilmu maknanya macam-macam. Ada ilmu syariat sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam nuniyah beliau mengatakan apa? Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi nam madzaka wa taqlidu yastawiyani. Itu yang sahih. Berkaitan masalah syariat tapi ya, ilmu itu adalah mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Adapun selain itu dengan taklid sama saja. Maksudnya selain mengenal petunjuk dengan dalilnya dengan taklid itu sama saja. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya ilmu syarat tadi itu, mengenal petunjuk dengan dalilnya. Jadi jangan sampai itu Syekh Muhammad bin Shalih al kok mendefinisikan ilmu lain ya. Kita katakan itu sesuai dengan apa? Menurut apa ahlu usul. Mahum. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini, waqad sabaqa anal ilma hukmun yaqiniyun. Naam. Dan sungguh telah lewat bahwasanya ilmu itulah hukum yang yakin karena orang itu akan menghukumi manakala sudah yakin. Dan yakin akan muncul kalau ada apa? Dan yakin akan muncul kalau ada ilmu. Paham ya? Nah, oleh karena itu kita enggak sembarangan dalam hukumi karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih itu kaidah juga. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang gambaran dia dari sesuatu tersebut. Atau nggak akan bisa menghukumi, kecuali ada gambarannya. Paham ya? Si fulan itu bagaimana sih keadaannya, mauqifnya bagaimana mauqifnya? Kalau kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak pernah tahu juga, nggak mungkin kan hukum, oh dia hizbi tapi nggak mungkin. Paham ya? Kita bisa menghukumi manakala apa? Sudah pernah ketemu atau dengar kabarnya atau tahu kriterianya. Oleh karena itu al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Far'un an Jadi menghukumi sesuatu itu adalah cabang gambaran dia dari sesuatu tersebut. Kalau kita nggak punya gambaran nggak bisa menghukumi. Apa maksudnya ya? Ini berkaitan masalah jar wa ta'dil. Adapun berkaitan masalah dunia juga sama aja. Berkaitan masalah dunia misalkan antum ditanya, e, bakso yang di dekat lampu merah itu katanya enak ya. Benar nggak itu? Nah, kita nggak belum pernah ke sana, belum pernah dengar juga, belum pernah ngecek juga. Akhirnya antum menghukumi, wah oh, enak, nggak mungkin. Tahu tidak? Ya? Ini berkaitan dunia ya apalagi berkaitan dengan sejarah wa ta'dil yang mana itu ilmu yang sangat mulia mau tidak mau agama ini tidak tegak kecuali adanya ilmu jarah wa ta'dil ya menjarah yaitu mengkritik sesuai dengan nam yang layak untuk dikritik dan menta'dil memberikan rekomendasi orang yang layak untuk berikan rekomendasi ini perlu diperhatikan barakallahu fikum na'am itu adalah apa dakwah harus sunnah wal jamaah seperti itu adanya al jarh wa ta'dil jadi jangan sampai masa kita harus mengkritik masa kita harus mengatakan si keliru misalnya memang seperti itu keadaannya Nah, kalau tidak ada jarh ta'dil enggak tegak. Karena semuanya dianggap sama semuanya. Jama' tabik sama, HTI sama, IM sama, eh, kemudian sururiun sama. Seperti itu. Kalau enggak ada jarh ta'dil, benar enggak? Mereka saudara kita, mereka teman kita. Enggak usah saling mengkritik. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang sesat tidak benar. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kritikan itu harus ada selama layak dan pantas untuk kritik. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum habibakumullah. Jadi ilmu itu adalah hukmun yaqiniyun, hukum yang yakin. dzakara fi hadil abiyat ma yuqabilu. Maka beliau Al-Imam Al-Amriti menyebutkan pada pantun-pantun di sini nan sesuatu yang apa yang berhadapan dengan ilmu tersebut. Wa huwa adzan wal wahmu wasyakku. Ingat-ingat ya, ya. Wahmu atau wahamu? Wahmu. Kalau waham artinya apa tadi? Ghalat, artinya ghalatun. Nah, itu perhatikan baik-baik itu biar nanti enggak keliru. Karena terkadang seperti ini kan atau kan perhatikan dengan kita itu, ada harokatnya enggak itu? Enggak ada sukunnya, enggak ada fathahnya. kalau bingung, waham paham atau waham? Kalau antum baca wal wahamu, keliru sudah. Baik keliru artinya. Ya artinya memang keliru. Artinya ghalatan keliru. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan. Mahfuz salah ya? Nah. Itu seperti itu. Misalkan kita dalam jumpai dalam kitab hadis atau musola dan eh, anu, seorang perawi disebutin waham itu kan? Itu main namun kasrat kasratul waham berarti banyak kekeliruannya. Itu terangnya Bukan kasratul waham itu bukan. Kalau kasratul waham berarti banyak sangkaannya, banyak dugaannya yang keliru. Nah, paham ya? Ayo barakallahu fiik. Tiga perkara ini adzan wal waham wasyak. Adzan wal waham wasyak. Naam. Fadzanu huwa tarjihu ahadil amrayn 'ala al-akhar faradih sama dzannan. Nah, perhatikan ini. Dzan itu atau sangkaan dugaan itu tarjihu ahadil amrayn menguatkan salah satu di antara dua perkara 'ala al-akhar Nah, menguatkan di antara salah satu dan antara dua perkara atas yang lainnya. Farrajih maka yang benar itu namanya don. Maksudnya yang kuat itu dugaan yang kuat itu namanya apa? Don. Maksudnya dugaan kuat benar. Rajih itu kan artinya benar. Marjuh itu artinya keliru. Paham ya? Rajih artinya kuat atau benar, marjuh artinya dhaif atau keliru. Paham ya? Nah, farrajih maka yang benar itu namanya donan. Sangkaan kuat, dugaan yang kuat itu benar, Kok dugaannya kuat itu dugaan yang kuat itu Pak benar, itu namanya don. Tapi kalau dugaan kuatnya keliru apa namanya? Waham. Namanya waham. Wal marjuh sama wahman, ya Kak. Ya, dugaan keliru tadi, al marjuh yang doib yang lemah, dugaan yang lemah yang keliru tadi dinamakan dengan wahman, waham. Idan adzan adzannu muqabilul waham. Jika demikian berarti don itu adalah lawan daripada waham. Ya enggak? Kenapa? Karena don itu enam sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan benarnya lebih kuat. Kalau waham itu juga sangkaan atau dugaan tapi kemungkinan kelirunya lebih kuat. Paham ya? Atau lebih besar. Berarti apa? Berlawanan enggak? Naam. Fadzanu tarjihu ahadil am ahadil ihtimal ihtimalain. Nah, maka dzan itu adalah tarjihu ahadil ihtimalain, menguatkan eh, Eh, barakallahu fikum salah satu di antara dua perkara yang masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan-kemungkinan, tapi menguatkan lebih besar kebenarannya itu loh. Wal wahm al marjuh min ahadil ihtimalain. Sedangkan waham itu adalah apa? Yang lemah di antara antara dua kemungkinan tersebut. Kalau masih memahami ini bingung, kembali ke yang Anda sebutkan tadi. Bahwasanya kalau dzan itu ada sangkaan atau dugaan, tapi apa? Sangkaan atau dugaan dari dua perkara, tapi kemungkinan benarnya lebih besar, itu namanya dzan. Paham ya? Kalau wahm itu sangkaan atau dugaan eh, salah satu di antara dua perkara tapi kemungkinan kelirunya, kemungkinan lemahnya sangkaan tersebut lebih besar. Berarti apa? wahm? Oh, bedanya belum? Nah, seperti itu. Misalkan orang tanya, "Pak, maaf Pak, tolong Kuningan tuh mana ya Kuningan?" Kuningan tuh dekat Surabaya sana. Dia terang-terangan, loh Dekat Surabaya, segak mikir pokoknya dekat Surabaya sana. Apa namanya? Dia ngomongnya, ingat ya loh, ini bukan dugaan loh, ngomong ini. Seakan-akan dia tahu gitu. Kuningan tuh di Surabaya sana, Mas. Gitu. <laughs> Apa istilahnya? Bukan bohong, dia baca itu baca apa? Jahal murakab. Paham ya? Anak kecil misalkan, eh, Mas, atau anak kecil yang ini. eh, Dek, atau anak itu kuningan mana ya kuningan? Enggak tahu. Itu namanya jahal basit. Paham ya? Eh, contohnya ada contohnya. Kemudian ada yang tanya lagi, nah barakallahu fikum. Nah, Kuningan itu mana? Kuningan Jawa Barat. Yakin dia. Itu nama namanya namanya? Ilmu. Benar kan? Ilmu benar kan? Nah, yang mana? Kemudian ada yang ditanya lagi, "Maaf Pak, Kuningan itu mana ya?" Kuningan itu kalau tidak salah Jawa Barat. Kalau tidak salah ini Mas Yan. Dugaan berarti kan? Tapi kemungkinan benarnya besar, berarti apa? Don. Paham sana ya? Ada yang tanya lagi misalkan Kuningan itu mana ya Pak? Kuningan itu kalau tidak salah itu dekat Malioboro Jogja. Nah, wah, misalkan. Itu kemungkinan dugaan tapi namanya apa? Paham. Itu kan sudah paling mudah dah. Ada gambaran belum? Kalau syak ragu. Kalau syak ragu. Kuningan itu mana Pak? Kuningan itu kalau nggak Jawa Barat, Jawa Timur. Nah. Dia nggak yakin kalau nggak Jawa Barat, Jawa Timur itu namanya syak. Paham belum bedanya? Perbedaannya tipis sekali teman bisa dipahami dengan contoh-contoh tadi itu. Apa maksudnya ya? Itu memang pentingnya berkaitan masalah usul seperti itu. Nanti biar na'am barakallahu fikum kita tahu dan paham. Kita lihat sini barakallahu fikum masyakku tazwizul amroin 'ala sawa. Sedangkan keraguan itu memperbolehkan dua perkara na'am barakallahu fikum di atas posisi atau sisi yang sama. Sama masih ragu. Sama kan dia belum yakin kan berarti kalau enggak Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, Seakan akan menyamakan kan ini? Ragu itu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yakni yakunu mutaraddidan 'ala sawa. Nah, maksudnya adalah apa? Dia itu mutaraddidan bimbang atau dia tuh bimbang atau bingung 'ala sawa di atas posisi atau nah barakallahu sisi yang sama. Jadi bingung dia, bimbang. Mana ya? Enggak yakin ya istilahnya itu. Itu namanya syak, ragu. Nah. Oleh karena itu barakallahu fikum wa di dalam masalah fikih itu ada kaidah yang sangat besar yang itu perlu diperhatikan terutama dalam masalah ibadah itu apa? al yakinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham ya? Misalkan kita sholat Allahu akbar. Ternyata di dalam sholat itu kita menjumpai kayak ada sesuatu yang keluar dari nah barakallahu fikum perut, ada suara misalkan. Cuman kayaknya saja. Enggak ada wujudnya dalam arti nggak enggak enggak dengar suara kentut, enggak enggak mencium baunya juga Cuma ada kayak semacam bisikan-bisikan seakan-akan yang keluar. Itu kembali kemana? Yakin. Kalau antum kembali ke yakin lanjutkan sholatnya. Tapi kalau antum bingung di situ nanti malah dikhawatirkan kena penyakit was-was. Bisikan-bisikan seperti itu. Karena al-yaqinu la yazul bisyak. Kata Rasulullah, la yang sarif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia itu pergi. Jangan berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Apa maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Naam hadha wal ma'ruf fi usul fikih. Inilah yang dikenal dalam usul fikih. Ternyata dalam masalah idrak totalnya ada berapa berarti? Al-ilmu, al-jahlu, adz-dzann wal wahm wasyak lima. Jahal terbagi menjadi dua tadi. Paham ya? Itu perlu diperhatikan barakallahu fiikum karena pentingnya apa? Ketika memahami kitab-kitab yang berikutnya masalah usul fikih atau masalah fikih. Jadi Hingga yang di awal kemarin kita sebutkan mana sih yang lebih didahulukan kita ajarkan kepada orang awam atau kepada orang-orang yang masyarakat yang mungkin awal-awal usul fikihnya atau fikih duluan. Kemarin ada perselisihan kemarin kan? Yang rojih mana duluan? Fikihnya duluan. Karena mereka butuh sholat, puasa, zakat, wudhu. Dari mana itu dipelajari dalam usul atau dalam fikihnya? Fikihnya ada pun usul menyusul. Paham ya? Ilmu usulnya menyusul pelan-pelan mengikuti seperti itu. Tapi kalau antum ajarkan ilmu usul langsung bingung mereka. Pak, al asal fil amri yadullu al wujub. <laughs> datang di kampung diajari langsung usul bingung mereka. Diajari fikihnya dulu. Oh, seperti itu. Oh, ini perintah. Perintah itu berarti wajib sunat. Ya, wajib sunat lima waktu. Nah, wajibnya gimana? Ini hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Baru jelas seperti itu. Jangan langsung usul fikih dibahas gitu, bingung mereka. Paham ya? Ini lafaz umum itu, Pak. Wah, bingung salamat umum dan sunatan. Diajarkan fikih yang lewat. Oleh karena itu kemarin sudah disebutkan di awal ini ya. Para ulama berselisih mana sih yang dahulukan fikihnya atau usul fikih? Kita katakan untuk pemula dan untuk istilahnya nah barakallahu fikum pemahaman dasar itu yang paling utama adalah fikihnya. Paham ya? Karena semuanya butuh fikih kita istilahnya. Mau ke kamar mandi butuh fikih, ya enggak? Salat, wudu, tidur, makan semua butuh fikih. Usulnya kan menyusul istilahnya. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Fal insanu kata beliau, fal insanu qad yadhunnu syai'dhannan ma'a ihtimalin marjuh. Maka manusia terkadang dia itu menyangka atau menduga sesuatu dengan dugaan bersamaan bahwa kemungkinan kelirunya lebih besar. Berarti apa namanya? Paham. Wa qad yatawahham kata beliau, wa qad yatawahhamul marjuh wa yusammahu wahman. Dan sungguh bisa jadi tersamarkan marjuh sesuatu yang keliru dan itu yang kenyataannya, maka dinamakan dengan wahman Waqad yataraddadu fa sama syakkan atau terkadang orang itu menyangka menduga sesuatu tapi ragu. Bimbang gitu loh, enggak bisa yakin itu namanya ragu. Namanya syak namanya. Hadza 'indal usulin, Ini menurut siapa? Menurut usulin ahlu usul. Amal fuqaha rahimahumullah fal ghalibu 'indahum istimalus syak fi muqabalatil yakin, Na'am. Adapun ahli fikih rahimahumullah semoga Allah telah merahmati mereka, kebanyakan mereka menurut mereka mereka menggunakan lafaz syak itu untuk apa? Untuk lawan daripada yakin. Yakin lawannya apa? Syak. Eh, karena kaidah dalam ilmu usul, dalam ilmu kaidah fikihnya itu cuma berputar pada lima perkara saja. Ingat-ingat ya. Lima perkara berkaitan masalah kaidah fikihnya. Kitabnya tebal berjilid-jilid itu ujung-ujungnya kembali ke lima itu. Lima perkara. Pertama apa? <laughs> Apa itu? <laughs> ini ya ini kaidah-kaidah fikih ya, kaidah fikih. Yang kita pernah tebal itu kadang kaidah fikih atau misalnya itu ujung-ujungnya kembali pada lima kaidah yang besar, yang kubro. Lima kaid kubro dikenalnya itu. Ingat enggak apa itu lima ini? Wajib? Kan. Kaidah, kaidah. kaidah pada pokok dalam masalah fikih itu kembali ke lima kaidah kubro yang paling besar ini. Apa itu? Al-umur bimakosidihah. Satu, terus Al-masyaqqatu tilbut terus. Keraguan eh, keyakinan meniadakan keraguan. Al-yaqinu la yazul bisyak terus. Itu masuk yang pertama tadi sudah. Apa? La darar wa dirar terus. Satu lagi. Al-adah muhakkamah. Paham ya? Lima itu. Kembali ke situ semuanya. Nah, pertama al-umur dia Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Paham ya? Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Itu nanti baru bercabang situ nam al-malayatul wajib ila bihi wajib. Paham ya? Kemudian al akam lahu akam maqasid, al akam laha akam maqasid. Kembali ke situ semuanya. Paham ya? Nah, yang kedua apa tadi? Al-masyaqqatu tilbut taysir. Nah, semua perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Shalli iman fa illam tasate fa qa'idan. Fa ilam tastati' fa 'ala janbin. Keringanan semuanya. Salat dengan berdiri, kalau enggak mampu duduk, enggak mampu dengan berbaring. Keringanan enggak? Keringanan semuanya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi? Hmm? Al-yaqinu la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kalau antum yakin, jangan sampai masuk ke dalam yang meragukan tadi itu. Dalam artian misalkan antum dari rumah sudah wudhu mau ke masjid mau sholat sampai di, sampai di masjid ragu tadi sudah wudhu atau belum kembalikan hukum asal sudah wudhu atau atau dari rumah belum wudhu sampai di masjid ragu sudah wudhu atau belum kembali ke hukum asal belum wudhu gitu caranya itu apa maksudnya ya kemudian barakallahu fikum la darar la dirar la darar la dirar tidak boleh membahayakan diri sendiri tidak boleh juga membahayakan orang lain bunuh diri mendolimi enggak boleh yang terakhir al-adah muhakkamah adat istiadat yang sudah menjadi hukum kebiasaan. Contohnya, aslinya antum mengambil cangkul tetangga itu boleh nggak aslinya? Ngambil tanpa izin. nggak boleh namanya ghasab kan gitu. Tapi kalau diizinkan, kapan-kapan kalau butuh, ambil aja cangkul tanpa izin. Akhirnya suatu ketika kita butuh, tanpa izin ngambil langsung. Kita dihukumi keliru nggak situ? Tidak. Karena sudah adat istiadat dijadikan apa? kebiasaan atau hukum tadi itu. Amin ya? Itu semuanya kembali ke empat lima kaidah besar tadi itu namanya al-qawaidul kubra. Al-qawaid al-kubra. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hidakumullah seperti itu. Jadi jangan sampai kalian keliru di dalam memahami. Naam. Kata beliau, adapun al-fuqaha, ahli fikih, mereka menggunakan lafaz syak ragu itu dalam keadaan apa? lawan dari keyakinan. Fa yashmalu salata adzan wal wahm wasyak 'ala sawa. Maka mencakup nah barakallahu fikum tiga perkara syak itu dalam ilmu fikih yaitu apa? Dzan, waham, syak itu tiga perkara langsung. Paham ya? Nah, ingat-ingat ya bedanya dzan dan waham ya. Kalau dzan sama waham sama-sama dugaan. Syak juga dugaan. Cuma kalau dugaan syak itu dugaan yang masih bimbang gitu loh. Enggak bisa nah barakallahu fikum menguatkan yang benar, tidak bisa menguatkan yang keliru gitu loh. Paham itu masyak, ragu, bimbang. Tapi kalau don itu dugaan sangkaan, tapi kemungkinan benarnya lebih besar itu don. Kalau waham itu juga dugaan sangkaan, tapi kemungkinan sangkaan dugaan tersebut apa? Kemungkinan besarnya keliru itu namanya waham. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum jazakumullah. Naam. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjut teman-teman yang akan datang sambungan daripada pembahasan masalah na'am barakallahu fikum asyak dan juga yakin menurut al-fuqaha bagaimana keadaannya dan bagaimana penggunaannya agar kita tidak keliru dalam melangkah dan bertindak serta menghukumi. nam. Subhanallah. Alhamdulillah. bihamdika asyhadu an la wa alamin.